sering menasihatnya tapi dia gak mau dengar. Mohon penjelasan bosan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, mau istrinya lebih tinggi pangkatnya, mau istrinya lebih besar gajinya, mau istrinya derajatnya lebih tinggi, apapun tetap yang namanya suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Iya, pemimpin di dalam rumah tangga. Namun pemimpin bukan seenak-enaknya, harus mengarahkan kepada yang hak dan benar. Memerintahkan untuk berjilbab itu adalah kewajiban bagi dirinya untuk menyelamatkan istrinya dengan tata cara yang indah, dengan tata cara yang nyaman sehingga istrinya tidak tersinggung. Begitu ya. Nyaman, indah, kata-kata yang bijak, kata-kata yang lembut ketika menasehati seorang wanita. Subhanallah. Sekarang kalau seandainya sudah dikasih malah begitu, diperintahkan malah nggak bisa, nggak bisa, maka di dalam Al-Qur'an ada tiga tahapan. Pertama dengan matan kalimatnya sudah dilaksanakan, fa hunna diberikan nasihat. Masih saja tidak beres, fahjuruhunna untuk hijrah tidak satu kasur, tidak satu kamar. Iya, makanya laki laki harus kuat. Jangan dulu ngerayap malam-malamnya untuk mendidik begitu ya. Pokoknya saya tinggalkan mama. Semalam tok tok buka mah buka mah ah, itu kurang beres. Jadi pak fahjuruhunna tinggalkan. Iya. Kalau belum juga belum beres begitu, apa yang harus dilakukan? Nafadribuhunna silahkan untuk punten jangan diartikan salah. Walaupun dalam al maka pukullah. Begitu ya. Tapi ingat, Usikum wa ya nafsi bitaqwallah jangan salah menyampaikan hunna dalam hadis mengatakan fadribu hunna darbu ghairu mubarrihin. Artinya pukulan yang tidak dirasakan oleh wanita sakit dan tidak berbekas. Itulah fadribu atau darbu barrihin. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya mungkin dalam arti kata tidak diberikan budi yang manis, ya, tidak dikariskan senyuman yang manis itu buat wanita kadang-kadang tidak nyaman. Ini suami saya kenapa nih? Gitu kan? ngasih manisan itu adalah pukulan buat dia. Begitu ya, bukan pukulan main hajar, hajar, hajar, tidak seperti itu. Itu tidak ada di dalam syariat Islam. Jadi tetap untuk memberikan nasihat kepada istrinya dengan rasa cinta, dengan rasa ingin menyelamatkan istri kita sendiri untuk masuk ke dalam Firdausil A'la. Namun jangan bosan-bosan untuk menyampaikan yang hak dan lakukan tiga hal ini di dalam sesuai di dalam Al-Quran. Jadi jangan diartikan pukulan itu dengan pukulan fisik. Tidak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, kita kembali kepada audiens yang mau bertanya silakan. Kita kasih kesempatan. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Saya Ibu Sarni ingin bertanya Bila ada seorang wanita yang mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri Tapi syaratnya tidak boleh memakai jilbab Apakah itu boleh? Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari SD mana? <laughs> oh bukan ya? Apakah boleh begitu Pak Ustaz? Ya, ya. Jadi benar beasiswa Tapi lepas jilbab ini persis dengan pertanyaan salah seorang siswa waktu itu kita ada satu pelajaran di salah satu masjid Amir Sultan tepatnya di Zahir dekat e, Universitas Ummul Qura bagian wanita. Di situ ada salah seorang syekh namanya Dr. Tolala Bunur. Ketika ditanya, anak saya mendapatkan tugas ke luar negeri, tapi di sana harus melepaskan jilbab. Dia hanya menyatakan begini, begini saja deh sekarang. Jawabannya bijak sekali. Saya kasih satu, e, saya kasih kamu duit satu juta real, tapi tolong minum racun dua gelas saja, yang besok pasti mati. Diambil nggak itu kira-kira? Dapat duit satu juta dolar atau satu juta real, lalu minum racun dua dua gelas atau satu gelas yang besok besok akan mati. Maka tidak akan diterima duit itu karena apa? Resikonya minum racun. Bisa dibayangkan kan kata-kata jawaban beliau dengan bijak itu. Intinya dengan mengatakan tidak perlu diterima kalau seandainya bertolak belakang dengan syariat. Apa susahnya sih kalau belajar pakai jilbab kan ada masalah. Iya, harus kuat dengan pendirian ini adalah syariat. Dengan ini adalah syariat perintah Allah, perintah Rasulullah, Jangan sampai gara-gara untuk mencari apa, mencari ini sehingga harus dilepaskan jilbabnya. Iya. Ketika sekarang insya Allah belajar kemana aja mudah-mudahan dipermudah ketika orang menggunakan jilbab. Kenapa? Karena ini merupakan kewajiban di dalam syariat Islam. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Syukron. Terima kasih uh, Pak juga audiens. Baiklah Pak kali ini lewat 3G Pak Kita sudah tersambung dengan sahabat kita. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Dina di Tangerang Ini Pak Ustadz Kemarin tuh tetangga saya kan baru pulang haji Terus dia bilang sama 40 hari ini dia mau pakai jilbab setelah itu dia nggak pakai jilbab lagi dan pakai baju seperti biasa sebelum dia berangkat haji dan sebelum pakai jilbab itu gimana Pak Ustadz emang dibenarin di Islam Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu biasanya banyak juga Pak Ustaz ya. Iya. Baru pulang dari haji, 40 hmm. hari pakai jilbab, kelar 40 iya. hari lepas lagi. Lepas lagi. Nah, itu satu hal yang tidak syar'i. Iya. Jadi kemaburan dari seseorang yang sedang berhaji ataupun yang telah berhaji tidak dinilai ketika di Mekah saja. Tidak dinilai ketika di Madinah saja Tidak dinilai ketika di Arafah, di Mina, tidak Setelah pulangnya dari haji itu tetap akan berlaku daripada kalimatnya mabrur atau tidak, mabrur atau tidak. Iya, bisa jadi hajinya tahun ini, mabrurnya 4 tahun yang akan datang. Bisa jadi. Iya, bisa jadi hajinya 4 apa 5 tahun yang lalu, mabrurnya sekarang ini. Kenapa? Sadar tentang kekeliruan-kekeliruan, sadar tentang perintah-perintah, maka dia lakukan hal yang terindah menurut syariat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Oh, mabrur haji ini dinilai 40 hari setelah pulang dari Mekah," berarti harus pakai jilbab rapi, segala macam. Dengan waduh ibu pakai jilbab sekarang kan baru 28 hari. Keliru. Kok aduh hebat ibu sekarang pakai jilbab. Tinggal satu hari lagi kan sekarang hari ke-39. Apa-apaan itu? Buat apa haji kalau seandainya setelah haji masih membuka aurat yang harus ditutupi? Saya saya tidak mengatakan kata-kata ini tidak ada apa, tidak ada dasarnya ya. Para ulama bahkan kalau melihat dari perkataan Amr Khalid, maaf jangan tersinggung tanpa mengurangi rasa hormat ataupun tanpa bermaksud apa-apa. Beliau dengan menyatakan orang pulang haji masih tidak mau menutup auratnya, dia katakan buat apa dia berhaji? Subhanallah, untuk apa dia haji? Kenapa? Karena yang namanya haji ini merupakan satu perjalanan yang sangat indah sehingga harus lebih dekat lagi kepada Allah bahwa kita akan ke alam masyar, bahwa kita ke alam kubur, masih juga belum sadar setelah haji, astagfirullahaladzim. Tapi tidak terlambat. Seandainya sudah haji beberapa tahun yang lalu, lalu dibuka sekarang jilbabnya, istighfar, tutup, rapi, mabrur insya Allah saat itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Ya, Ustaz, uh, setelah kian membahas masalah jilbab ini, yeah. kita kembali kepada kesimpulan. ya bismillahirrahmanirrahim untuk kesimpulan tidak akan panjang-panjang namun izinkan untuk sampaikan pernah menyebar kisah ini di uh, Timur Tengah. Jadi kisahnya ini kisah nyata Seorang wanita usianya sekitar 65 tahun Matanya sudah katarak sudah tidak bisa melihat Lalu anak-anaknya berkumpul Seorang wanita 65 tahun Anak-anaknya mengatakan Wahai bundaku alangkah baiknya kau kita operasi saja ya Matanya biar bisa melihat lagi Akhirnya sepakat dioperasilah Selesai dioperasi matanya bisa melihat Selesai dia memandang dia nanya Nak yang operasi saya siapa? Dijawab oleh anak-anaknya yang operasi ibu itu dokter Fulan itu orangnya. Begitu melihat dokternya laki-laki, dia menangis, menangis, menangis. Anaknya bertanya, Bu kenapa menangis? Bukannya harus gembira Karena apa? Karena matamu sudah melihat Dia menjawab dengan apa? Demi Allah saya menangis kalau tahu Yang memeriksa saya, yang memegang mata saya Yang melihat rambut saya Itu adalah laki-laki Saya tidak jadi dioperasi Kenapa? Aku ini sejak baligna, wajah ini, rambut ini tidak pernah dilihat kecuali oleh bapakmu. Sekarang gara-gara diuji dengan sebuah atau dua mata ini tidak bisa melihat, saya harus tersentuh dengan laki-laki yang bukan muhrim saya. Rambut saya harus terlihat dengan laki-laki yang bukan muhrim saya. Subhanallah, bisa Allah ciptakan seorang wanita seperti ini dan usianya 65 tahun. Mana ada laki-laki yang nyetrum kalau ketemu sama orang laki-laki perempuan 65 tahun? 65. 65 tahun. karena juga pada banget tuh. Nah, <laughs> tapi tetap menjaga kehormatannya, Bunda. Menjaga kehormatannya. Ini adalah makhluk ciptaan Allah yang hatinya penuh dengan keimanan seperti berlian yang mahal sekali harganya. Inilah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Ya, amin. Jadikan pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan dari hal seperti ini ya. membuat kita jadi orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Ya amin. Ya Baiklah pemirsa RCTI, waktu jual yang misalkan kita. Terima kasih Pak juga terima kasih para audiens yang ada di sini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Pak Terima kasih. Seperti biasa untuk pemirsa RCTI yang mau bertanya bisa kirim surat ke alamat boy ini yang mau nonton bisa kirim email. Ya. Kritik dan saran bisa SMS caranya ketik Ustadz pasti nama tanda pagar umur tanda pagar komentar kirim ke 9388 Insya Allah besok kita bisa bersilaturahim nah sesuai juga jumpa kita perlu diketahui, seperti biasa besok kita akan bertemu di Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum ya akhi ya ukti